Bagaimana para ulama mengatakan, Masya Allah kana, walam yasha' lam yakun, apa ya saja yang Allah kehendaki terjadi dan apa saja yang Allah tidak kehendaki maka tidak maka tidak akan terjadi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma asaba kalam yakun liyukhtiak, wa ma akhta kalam yakun liyusibak." Apa saja yang menimpamu maka tidak akan pernah meleset darimu dan apa saja yang tidak menimpamu maka tidak akan pernah menimpamu. Oleh karena itu kita selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan istiqamah, diberikan asbab dalam mengarungi kehidupan ini di mana kehidupan hari demi hari, waktu demi waktu bertambah dan bertambah cobaan dan ujian, bertambah dan bertambah fitnah sehingga kita harus lebih dekat kepada Allah, harus lari dan melarikan semua persoalan kita kepada Allah Rabbul Alamin. Sebagaimana doa yang sering kita lantunkan, Ya Hayyu Ya Qayyum, برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين Wahai zat ya hayyu ya qayyum yang hidup, maha hidup dan berdiri sendiri. Ya hayyu ya qayyum dengan rahmatmu, birahmatika astagis, dengan rahmatmu, aku istighasah, aku memohon kepada engkau. Dengan rahmatmu, birahmatika istaghiitsu aslih li sya'ni kullahu. Yaitu perbaiki semua urusanku. Wala takilni ila nafsi tarfata 'ainin dan jangan kau serahkan kepadaku urusanku meskipun hanya sekejap mata. Urusan dunia dan juga urusan akhirat. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala al-istiqamah, as-sabat ya muqallibal qulub, sabbin qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balik hati, maka tetapkan aku di atas agamamu. Karena memang di zaman yang penuh dengan cobaan, di zaman yang penuh dengan fitnah, maka segala keadaan cepat untuk berubah. Yang tadinya di pagi hari orang Islam, orang beriman, di sore harinya menjadi kafir. Di sore harinya beriman, di pagi harinya menjadi kafir. Nauzubillahi min dalik. Pendengar roja yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, sudah kita dengarkan bersama pada pertemuan sebelumnya bahwa di antara penyebab-penyebab orang terjerumus kepada perbuatan dosa adalah da'ful iman wa ghiyabu wazi'it taqwa, lemahnya iman dan tidak adanya pendorong orang untuk melakukan ketakwaan kepada Allah. Kemudian sudah kita bahas pula yaitu al-jahlu billahi azza wa jalla wa amrihi wa nahyihi bodohnya seorang tentang Allah Subhanahu wa taala, perintah dan larangan Allah. Kalau orang bodoh tidak mengerti sifat-sifat Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana, bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kita lakukan, maka kita mudah untuk melakukan perbuatan dosa. Apabila seseorang tidak mengerti hak-hak Allah, bodoh akan hak-hak Allah, maka berapa banyak kita melihat hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala diberikan kepada makhluk. Berdoa kepada selain Allah. Minta perlindungan kepada selain Allah. Minta perlindungan kepada Nabi. Dan ini merupakan perkara yang sangat besar. Perkara di mana Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para nabinya dan para rasulnya. وَلَقَدْ بَعَثْنَا fi kulli ummatin رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَجَتَنِبُوا Sungguh kami mengutus pada masing-masing umat seorang Rasul agar mereka mengajak menyeru supaya manusia menyembah Allah saja dan meninggalkan Togut. Ini menunjukkan bahwa kebodohan akan Allah Rabbul Alamin menyebabkan kehinaan, menyebabkan orang terjerumus kepada perbuatan dosa. Bahkan perbuatan dosa yang besar dan paling besar yaitu kesyirikan. Oleh karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Beliau bertanya kepada Mu'ad bin Jabal, Ya Mu'ad, atadri ma haqqullahi ala al-ibadi wa haqqul ibadi ala Allah? Qultu Allah wa rasuluhu alam. Qala, haqqullahi ala al-ibadi an ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a. Wa haqqul ibadi ala Allah an la yu'adziba man la yushriku bihi syai'a. Wahai Mu'ad, apakah kau tahu apa hak Allah kepada para hamba? Dan apakah kau tahu apa hak hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Muat mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hak Allah kepada para hamba adalah agar mereka menyembah hanya kepada Allah Rabbul Alamin, beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jal, jangan kepada yang lainnya, dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan hak hamba kepada Allah, Allah tidak akan menyiksa hamba tersebut. Kemudian yang ketiga sudah kita bahas bahwa penyebab orang terjerumus kepada perbuatan dosa adalah al-iqtirau bi'afillah azza wa jal wa bi'amanil yaitu tertipunya orang terhadap ampunan Allah. Memang benar bahwa Allah memiliki ampunan yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa apa saja. Janganlah berputus asa orang-orang yang melampaui batas, melakukan perbuatan zalim, melakukan perbuatan dosa, menganiaya dirinya, karena Allah Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Allah yaghfiru dzunuba jami'a." Katakanlah wahai hamba-hamba yang melampaui batas kepada diri mereka, berbuat dosa, mencuri, berzina, riba, meninggalkan kewajiban, melanggar pelanggaran larangan Allah, maka janganlah berputus asa dari rahmat Allah karena apa? Kalau Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa semuanya. Namun jangan tertipu. Karena orang yang tertipu adalah mengharapkan ampunan Allah sementara dia selalu bergelimang dalam perbuatan dosa. Mengharapkan ampunan Allah dan menyadari apa yang dia lakukan dari perbuatan dosanya, meninggalkan kewajiban yang Allah wajibkan padanya dan dia tetap berada di atas jalannya yaitu meninggalkan kewajiban melanggar apa yang dilarang oleh Allah Rabbul Alamin. Kemudian mengharapkan ampunan Allah, maka ini merupakan orang yang tertipu. Orang yang benar dalam mengharapkan ampunan Allah adalah menyadari bahwa setiap orang memiliki kesalahan, menyadari bahwa setiap orang bisa terjerumus kepada perbuatan dosa. Kullu ibni Adam khattah, wa khairu al-khatta'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu pasti berbuat salah dan yang paling baik dan cara orang yang bersalah adalah orang yang mau bertobat kepada Allah Rabbul Alamin. Maka segera dia menyadari akan kesalahan yang dia lakukan. Segera dia menyadari akan perbuatan dosa yang dia lakukan kepada Allah Rabbul Alamin. Baik meninggalkan kewajiban maupun melanggar larangan Allah. Kemudian dia segera kembali kepada Allah, beristighfar, lalu dia mengharap ampunan Allah. Maka inilah orang-orang yang benar orang-orang yang tidak tertipu atas keinginannya atau harapannya akan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah di antara penyebab banyaknya orang terjerumus kepada perbuatan dosa kasratus syubhat wa syahwat yaitu banyaknya syubhat dan banyaknya syahwat. Ikhwan fiddin rahmani wa rahmakumullah zaman yang penuh dengan fitnah, maka kita dapatkan dua musuh. Bebuyutan kita ini mengepung, mengelilingi kaum muslimin dari berbagai macam penjuru. Bahkan kedua perkara ini sudah masuk ke rumah-rumah kaum muslimin. Sudah masuk sampai ke kolong tempat, tempat tidur mereka. Subuhat dan syahwat. Apa itu subuhat? Subuhat adalah perkara-perkara yang bisa merusak keyakinan seseorang. Fasadul mu'taqad min syukuk wa bid'ah wa fasidin. Yaitu perkara-perkara yang bisa merusak keyakinan, merusak iman, merusak akidah yang disebabkan oleh kerancuan, disebabkan oleh keraguan-raguan, perbuatan keyakinan bid'ah dan keyakinan-keyakinan yang rusak. Ketika ada orang ditanya, kenapa engkau tidak menggunakan jilbab? Kenapa Anda tidak menutup auratnya? Apa katanya? Yang penting hatinya yang perlu dijilbabi. Ini merupakan subhan. Dan masih banyak perkara-perkara yang menghancurkan agama ini dari perkara-perkara yang rancu yang dibawa oleh orang-orang di luar Islam maupun juga oleh anak-anak kaum muslimin yang menyatakan dirinya sebagai pembaru-pembaru Islam. Kemudian syahwat, yaitu tiba hawa nafsi fima yukhalifu syar Allah azza wa Adapun syahwat adalah mengikuti hawa nafsu yang menyelisihi syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana kedua penyakit ini menggerogoti kaum muslimin. Kedua penyakit ini, kedua musuh bebuyutan ini mengepung dari berbagai macam penjuru kaum muslimin. Terdengar roja yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, maka segera kita sadari apabila kaum muslimin sudah dibelenggu oleh dua unsur bebuyutan ini, maka yang ada adalah kehinaan. Di mana subhat akan melahirkan kerusakan dalam pemikiran. Subhat akan melahirkan kerancuan dalam keyakinan, kerusakan dalam etikon, dan syahwat akan melahirkan lemahnya orang untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan membuatkan pada seorang untuk melakukan larangan-larangan Allah, perbuatan-perbuatan maksiat. Dan kita ketahui apabila kewajiban sudah ditinggalkan, maksiat dikerjakan, dunia menjadi tujuan, maka tidak ada lain yang akan dialami oleh kaum muslimin kecuali azul yaitu kehinaan. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika tabayatum bin Aina, wa akhtum aznab al baqar, wa raditum bil zara, wa taratum al jihad, sallallahu alaikum zulla la yanzihu hatta tarji'u ila dinikum." Rawahu Dawud, Ad bin Umar, radhiyallahu taala anhuma. Apabila kalian berjual beli dengan inah, yaitu salah satu bentuk jual beli yang, di, yang dijalankan dengan sistem riba. Dan engkau pegang ekor-ekor sapi. Kita dengan pertanian dan meninggalkan jihad, maka Allah akan turunkan kehinaan dan tidak akan dicabut. Kehinaan tersebut tidak akan dicabut, kerendahan tersebut hingga kalian kembali kepada agama kalian. Pendengar roja yang dimulakan Allah Rabbul Alamin. Syekh Muhammad bin Salah, Syaikh eh, Syekh Muhammad Nasruddin al Bani beliau menyebutkan bahwa apabila engkau berjual beli dengan inah dengan sistem riba dalam pengertian di sini apabila yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sudah merata di kalangan kaum muslimin. Apabila memegang ekor sapi dan ridho dan pertanian, yaitu cinta dengan dunia. Meninggalkan jihad, tidak hanya jihad, tapi meninggalkan banyak kewajiban. Coba kita perhatikan berapa banyak kaum muslimin yang meninggalkan kewajiban sholat. Masjid dibangun dengan megah, masjid dibangun dengan baik. Namun berapa orang yang meramaikan masjid dengan sholat? Berapa banyak orang meramaikan masjid dengan aktivitas-aktivitas yang tidak diajarkan oleh Islam, berdendang di masjid, bernyanyi di masjid dengan tujuan katanya beribadah. Apakah begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya? Apabila perbuatan-perbuatan semacam itu sudah merata, orang cinta dunia, maka Allah akan menurunkan kehinaan dan tidak akan dicabut kehinaan tersebut sampai kembali kepada agama kalian. Perhatikan, hadis ini menunjukkan bahwa kehancuran dan kemunduran kaum muslimin datang dari kaum muslimin itu sendiri. Dan kita tidak menafikan dan Nas sudah menunjukkan dan menegaskan bahwa orang di luar Islam dari dulu sampai hari kiamat mereka selalu membuat makar Tidak perlu kita mencari bukti. Tidak perlu kita mencari tahu dari yang lain. Al-Quran. Firman Allah sudah menunjukkan. وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ Tidak akan pernah ridha Yahudi dan Nasara sampai kalian mengikuti cara hidup mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min ini amin hasadan min anfusihim Orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab, Yahudi dan Nasoro, sangat berkeinginan kalian keluar dari agama kalian. Setelah kalian beriman. Karena apa? Karena kedengkian yang ada pada mereka terhadap kaum muslimin ini menunjukkan nas dari Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka memang membuat makar. Bagaimana syubhat dan syahwat selalu menjadi menang, selalu menerkam kaum muslimin. Mereka mempertajam taring-taring syubhat dan syahwat ini sehingga sangat ampuh dan efektif ketika menerkam kaum muslimin. Kita perhatikan bagaimana pemikiran-pemikiran jaringan Islam liberal yang dihembuskan justru melalui anak-anak kaum muslimin. Bagaimana penyebaran-penyebaran pornografi yang justru juga banyak yang menjadi kepanjangan tangan adalah anak-anak kaum muslimin. Subhanallah, tidak ada jalan lain kecuali kita kembali kepada Allah, kembali kepada agama kita ini. Namun, kita perhatikan ketika orang mau kembali kepada sunnah, orang kembali kepada Islam, berapa banyak tuduhan-tuduhan yang dilemparkan kepada mereka dengan istilah-istilah yang memang tidak enak untuk didengar. Ekstrim, fanatik. Dan sekarang yang lebih keren lagi Wahabi. Orang menggunakan jenggot dikatakan teroris dan lain sebagainya. Coba perhatikan kepada Anda wahai kaum muslimin yang dimulakan Allah. Jangan mudah untuk menuduh orang. Jangan mudah untuk mengatakan sesuatu yang kita tidak mengerti ilmunya. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا Jangan engkau berbicara sesuatu yang tidak mengerti ilmunya, karena pendengaran, penglihatan semuanya akan dimintai pertanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dengan adanya dua penyakit yang kronis, dua musuh bebuyutan ini di mana ya, dua musuh sangat buas, menunjukkan taring-taringnya yang berbisa, yang justru dipertajam taring-taring yang berbisa tersebut oleh anak-anak kaum muslimin itu sendiri. Dan kita tidak pungkiri bahwa orang-orang kufar, orang-orang di luar Islam selalu membuat makar bagaimana kita keluar dari agama kita ini yawaddu alladhina kafaru min ahli kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffar. Orang-orang kafir sangat berkeinginan, orang-orang yang ahlu kitab, Yahudi dan Nasara sangat berkeinginan untuk kita keluar dari agama kita ini. Oleh karena itu, ikhwan fiddin, rahimani wa rahimakumullah, tidak ada jalan lain. Kalau kita ingin memperbaiki agama, memperbaiki kehidupan kita ini, kembali kepada Allah, kembali kepada agama kita. Agama yang bagaimana? Ila amrikumul awal. Kepala kembali kepada perkara kalian semula. Bagaimana yang disebutkan oleh Imam Malik. Lan yatluha amru hadihil ummah. Illa bima soluha bihi awaluha. Tidak akan pernah baik urusan umat ini. Hingga kembali kepada perkara yang semula. Yaitu kembalikan kepada as-salafus soleh. Kembalikan pemahaman Islam kepada sahabat kepada tabi'in, kepada tabi'ut tabi'in. Ikhwan fiti rahimani wa rahmakumullah. Kita menyadari bahwa memang orang kufar selalu mengintai kita. La tattabi'a sunana man kana qabalakum shibran bi shibrin dira'an bi dira'in hatta law dakhalu dhuhra dubbin lattaba'tumuh. Kulna ya Rasulullah al-yahudu al nasara qala faman akhrajahu al-bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Latattabi'anna." Sungguh benar-benar di sini ada lam taukid dan nun taukid yang menunjukkan penekanan, yang menunjukkan pasti itu terjadi bahwa kalian akan mengikuti sunan, yaitu cara. Sunan jamak dari sunnah. Yaitu at cara, cara hidup. Orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Bahkan mereka ketika masuk ke lubang biawak pun kalian akan mengikutinya. Kemudian para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, apakah yang dimaksud adalah Yahudi dan Nasoro? Lalu Nabi SAW menjawab, ya apalagi kalau bukan mereka? Kita lihat ikhwan, kita lihat bapak ibu, saudara sekalian yang dimulakan Allah, pendengar roja yang dimulakan Allah Rabbul Alamin, perhatikan. Setiap yang datang dari barat, banyak anak-anak kaum muslimin menerimanya begitu saja. Budaya-budaya yang datang dari luar Islam begitu saja ditelan. Sekarang kita bisa melihat dampak dari perbuatan-perbuatan maksiat yang dilakukan kaum muslimin, dampak dari syubhat dan syahwat, lemahnya akidah, lemahnya diri untuk melakukan ketaatan kepada Allah, yang akhir dari segalanya tentunya adalah akan melahirkan bencana besar, akan melahirkan musibah besar, di mana masing-masing kita harus takut akibat dari bencana itu meskipun kita tidak melakukannya. Oleh karena itu, kita harus membentengi diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ketahuilah perbuatan dosa akibat syubhat dan syahwat yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang itu bencananya akan menimbulkan pada semuanya. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian kepada bencana yang tidak hanya menimpa orang-orang yang berbuat zalim tapi menimpa semuanya. Subhat akan merusak keyakinan dengan keraguan-raguan. Disebabkan keraguan-raguan atau perbuatan bid'ah. Lebih-lebih sekarang, Masya Allah. Kita akan, kita akan melihat dan akan membuktikan pertarungan yang hak dan batin akan senantiasa ya, berada di atas permukaan bumi ini dan Allah akan menolong agamanya dan Allah akan memenangkan agamanya sehingga kita jangan putus asa kita tidak boleh berputus asa dengan keadaan yang ada. Kita harus tetap tegar, harus tetap kokoh, harus memohon kepada Allah. Dan ini merupakan senjata yang paling ampuh yang kita miliki. Doa, dua wal ibadah. Doa adalah ibadah. Mohon ketetapan hati kepada Allah. Mohon keteguhan hati kepada Allah. Rabbul Alamin. Mohon keistiqomahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita tidak luntur akidah kita disebabkan keraguan atau perbuatan-perbuatan bid'ah yang sudah menyebar di kalangan kaum muslimin yang dianggap sebagai agama yang juga diserukan oleh orang-orang dari kaum muslimin itu sendiri. Ya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dua penyakit besar ini yang subhat maka tidak bisa diobati kecuali dengan ilmu. Karena kerusakan keyakinan juga harus ditata, diperbaiki dengan ilmu. Karena apa? Karena al-mu'taqad atau al-i'tiqad itu harus dengan ilmu. Sebagaimana Allah berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Ketahui dengan ilmu bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. keyakinan akan Allah berapa banyak versi yang ada, keyakinan keimanan terhadap malaikat juga berapa banyak versi yang ada dan seterusnya. Bahkan terakhir keyakinan tentang nabi, orang mengatakan sebagai nabi baru berapa banyak kaum muslimin yang hanyut. Ya, ini menunjukkan subhat-subhat yang sangat baik dari yang subhat yang jelas dalam pengertian terang-terangan. Padahal subhat itu samar. Subhat itu samar, tapi subhat yang beredar dari yang benar-benar jelas sampai yang samar itu semua sudah banyak menggerogoti akidah kaum muslimin. Maka tidak bisa ini dihilangkan kecuali dengan ilmu al-ilmu an-nafi' ilmu yang bermanfaat yaitu kembalikan al-ilmu ma Allah wa qala Rasul wa yaitu kembali pada ilmu yaitu Al-Qur'an sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keterangan para sahabat radhiyallahu taala anhum itu akan mengangkat syubhat akan mengangkat kerancuan akan mengangkat keraguan-raguan yang ada pada dada-dada kaum muslimin dan syahwat harus dengan amal karena syahwat ini ya keinginan nafsu wa ma ubari'u wa ma ubari'u nafsi inna nafsa ammaratun bisu aku tidak bebas diri dari nafsu nafsuku karena nafsu senantiasa untuk mendorong orang melakukan kejahatan di mana nafsunya senantiasa menyelisihi apa yang telah disyariatkan Allah menyelisihi apa yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala maka dengan memperbanyak amal soleh sehingga nafsu kita syahwat ini syahwat ini bisa dikendalikan ya sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah sehingga menjadi nafsu al-mutmainnah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati wahai nafsu yang mutmainnah kembali engkau kepada ridho Allah Subhanahu wa taala ikhwan fiddin yang bukan Allah Subhanahu wa taala kemudian berikutnya adalah perkara yang bisa menjerumuskan orang kepada perbuatan maksiat adalah mukhalatatu ahlil ma'asi wa qurana isu yaitu selalu berteman dan bergaul dengan orang-orang yang suka berbuat dosa dengan orang-orang yang memiliki perangai yang buruk ini pun juga mudah menghantarkan seseorang untuk melakukan perbuatan perbuatan yang mendatangkan muka Allah Rabbul Alamin. Sebagian ulama salaf mengatakan laisa syai'un anfa' lil qalbi min mukhalatatis salihin wan nadhar ila af'alihim. Tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat bagi hati dibandingkan dengan selalu bergaul dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang ahli ibadah, dengan orang-orang yang memiliki keyakinan tauhid yang benar dan senantiasa melihat kepada perbuatan mereka. Walaysa syai'un adhar 'ala al-qalbi min mukhalatati al-fasiqin wa an ila af'alihim. Dan demikian sebaliknya, tidak ada sesuatu yang lebih berbahaya bagi hati dibandingkan dengan selalu bergaul dengan orang-orang yang selalu berbuat fasik orang yang selalu berbuat maksiat dan selalu melihat kepada perbuatan mereka. Karena apa? Karena merasa ada temannya ketika berbuat jelek. Karena apa? Karena merasa ada yang sama, bukan hanya saya yang berbuat begitu, tapi ada yang lain. Begitulah syaitan lalu menggoda anak Adam. Oleh karena itu, pendengar wajah yang dimuliakan Allah, perhatikan sabda Nabi saw. Alaihi Wasallam Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung agama temannya, oleh karena itu perhatikan dengan siapa dia berteman. Kalau dia berteman dengan orang yang suka mabok, tentu dia akan mudah untuk mengikuti apa yang dilakukan. Kalau dia suka berteman dengan orang yang suka minum minuman keras, suka dengan barang-barang yang dilarang seperti narkotik, narkoba dan lain sebagainya itu meskipun dia tidak meminumnya, tidak mengkonsumsinya, namun ketika ada operasi dari aparat maka tentunya dia akan kena. Oleh karena itu perhatikan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat kepada kita perbandingan antara teman yang baik dengan teman yang buruk dibandingkan antara orang yang menjual wewangian dan orang yang memiliki keahlian pandai besi. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama masalu al-jalisus salih wal jalisus su' fahamilul miski wa nafikhil kir." Fahamilul miski imma an yuhziyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida rihan tayyibah. Wanafikhul kir imma an yukhriqa siyabak wa imma an tajid rihan khabisatan rawahul Bukhari. Permisalan teman yang baik dengan teman yang buruk itu seperti orang yang menjual minyak wangi dan pandai besi. Adapun orang yang menjual minyak wangi maka ada tiga kemungkinan atau lebih. Kemungkinan pertama yang disebutkan dalam baris ini ya engkau mendapatkan hadiah dari penjual minyak wangi itu. Atau yang kedua engkau membelinya kalau memang engkau tidak mendapatkan hadiah darinya. Atau kalau tidak dua-duanya engkau mendapatkan bau harum karena bersama orang yang menjual minyak wangi. Berbeda dengan orang yang berteman, berada di sampingnya pandai besi, tukang las misalkan, maka asapnya itu akan menebar ya sehingga Nabi mengatakan orang yang pandai besi engkau berteman dengannya maka kemungkinannya adalah bajumu terbakar atau engkau mendapatkan bau yang tidak enak. Oleh karena itu, ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah, memang hukum asal paling afdol adalah orang bergaul dengan manusia. Sebagaimana Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin mengambil faidah hadis Umar bin Khattab yaitu hadis Jibril bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam id tala alaina rajulun shadidu bayadi siyab shadidu sawadi sya'r la ya'rifu ahadun minna bahwa ketika kami duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba-tiba ada seorang laki-laki yang datang ya bajunya putih bersih, rambutnya hitam, ya yang tidak ada bekas-bekas tanda safar padanya, tidak ada yang kenal di antara kami dengannya. Apa kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ulama besar pada zaman ini, beliau katakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suka bergaul bersama para sahabat, bergaul dengan manusia. Itu lebih baik dengan syarat apabila tidak khawatir agamanya rusak. Namun apabila khawatir agamanya rusak, maka lebih baik dia menyendiri. Ya. Lebih baik dia uzlah. Karena Nabi juga bersabda, Yusaku an yakuna khaira malir rajul ghanamun yadba' biha ya, sya'fal jibal wa mawaki'al qatr." yaitu ada akan ada sebaik-baik harta seorang yaitu kambing yang dia bawa ke puncak gunung di tempat turunnya hujan. Kenapa? Karena dia lari membawa agamanya, khawatir dengan fitnah yang ada. Apabila dia khawatir dengan agamanya. Ya, sebagaimana juga Ibrahim alaihissalam, beliau uzlah. Bagaimana Allah berfirman, وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدَعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُ رَبِّي عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا Aku berpisah dari kalian, menyendiri dari kalian, yaitu uzlah, dan aku juga berlepas diri dari apa yang kalian seru dari selain Allah, dan aku berdoa kepada Tuhanku. Ya, mudah-mudahan aku tidak pernah sedih dengan doa aku kepada kepada Rabbku. Maka di sini kalau kita khawatir agama kita rusak, maka menyendiri itu lebih baik. Namun kalau kita bisa memberikan pengaruh kepada orang, bisa mendakwai orang untuk diajak kepada kebaikan, diajak untuk surat berjamaah bersama teman-teman yang ada di kantor, mengajak agar jangan jangan korupsi, maka kita ajak karena itu lebih baik bagi kita. Kita mendapatkan pahala ya dan kita bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapa yang lebih baik perkataannya dibandingkan orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala ya dan dia beramal soleh serta mengatakan aku adalah orang-orang yang Islam. Ikhwan fitin rahimani wa rahmakumullah. Ketahuilah ya, carilah teman yang baik carilah orang-orang yang soleh, carilah orang-orang yang berilmu, sehingga kita ingin melakukan atau memiliki hal yang sama dengannya. Oleh karena itu, dengki dan iri itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ya kecuali dalam dua perkara yaitu iri kepada orang yang punya ilmu ingin kita seperti dia dan iri kepada orang punya harta ilmu yang diamalkan dan harta yang diinfakkan kita ingin seperti dia. Oleh karena itu, bertemanlah dengan orang-orang yang memiliki agama yang kuat sehingga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sepertinya. Dan hindarkanlah dari berteman dengan orang-orang yang memiliki perangai yang rusak karena kita juga akan terpengaruh dengannya. Karena yang namanya hati itu lemah. Ya, kalau orang memiliki pemikiran yang rusak, perangai yang rusak akan mudah mempengaruhi orang maka kita tinggalkan. Al-Imam Az-Zahabi mengatakan, Innal quluba Hati itu lemah. Wasubah khotofah. Sementara subhat itu akan menyambar. Seperti elang yang menyambar anak ayam. Akan dicengkram. Tidak akan bisa lepas darinya. Oleh karena itu, kepada pendengar roja, dimanapun anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita. Dan kita menjaga Allah, ihfadillah, ihfadkah, ihfadillah, ihfadillah, tadi itu tujuh jahat. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapatkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita dilindungi oleh Allah dari keadaan zaman yang memang penuh dengan berbagai macam perbuatan maksiat, penuh dengan subhat, penuh dengan syahwat, di mana kalau kita tidak pandai-pandai, maka kita akan menjadi korban dari dua binatang buas yang siap selalu menerkam kita dengan taring-taringnya yang tajam, yang penuh dengan bisa, yang bisa melumatkan daging dan darah kita. Karena memang agama agama kita lah daging dan darah kita. Dinuka dinuka fa innama huwa lahmuka wa damuk fanzur amman ta'khud. Khud anil ladina staqamu. wa la ta'khud anil ladina malu. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, agamamu agamamu, pegang karena itulah darah dagingmu. Hati-hati dengan itu. Ya. Yeah. Maka perhatikan dari siapa kamu mengambil. Ambillah dari orang istiqomah yang lurus manhajnya, lurus akidahnya, baik akhlaknya, baik perangainya. Jangan mengambil dari orang-orang yang menyimpang. Begitu. Bagaimana Abdullah bin Umar mengatakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita uh, akan membahas insya Allah pada pertemuan berikutnya adalah ilaju kasatil ma'asi bagaimana jalan keluar dari banyaknya maksiat sehingga kita bisa terselamatkan darinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk menghadapi zaman yang penuh dengan fitnah. Kita kembali kepada Allah, kita buka sejarah-sejarah orang-orang soleh, kita berteman dengan orang-orang yang soleh, dan kita mohon kepada Allah jangan lupa agar kita uh, dilindungi dari fitnah. Sebagaimana Nabi selalu berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal fitan. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari fitnah. Dari fitnah. Fitnah itu maknanya kata Al-Imam Al-Alusi adalah ya, ketika menjelaskan Ittaku wattaku fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah kepada fitnah yang akibatnya tidak akan menimpa kepada orang yang berbuat zalim saja. Fitnah adalah tidak adanya amar ma'ruf nahi mungkar itu fitnah. Fitnah adalah banyaknya perselisihan dan pepecahan itu fitnah. Fitnah adalah banyaknya subhan banyaknya perbuatan bid'ah. Itu makna-makna fitnah. Banyaknya kesyirikan itu juga fitnah. Banyaknya maksiat itu lah fitnah. Oleh karena itu kita berlindung pada Allah dari fitnah, dari perselisihan, dari pertengkaran, dari perbuatan syirik, dari perbuatan bid'ah, dari perbuatan maksiat. Itulah fitnah. Jangan kita beranikan diri untuk menghadapi fitnah. Tapi kita berlindung, minta kepada Allah agar dijauhkan dari fitnah-fitnah yang ada. Di mana sumbernya adalah tadi, yaitu asyubha dan asyahwat. Semoga bermanfaat. Selanjutnya saya kembalikan kepada Al-Akh Al-Fadil Umar Hafizahullah Ta'ala Falitafadol Nah Ustaz Jazakumullahu khairan atas materi yang telah Antum sampaikan seputar tentang subhat dan syahwat yang memprihatinkan di negeri kita ini dan selanjutnya Ustaz kami akan buka sesi soal jawab untuk para pendengar kita semua Ustaz akan tetapi kami akan jeda dulu Ustaz beberapa saat ke depan Ustaz baik ya nah dan selanjutnya kami akan jeda setelah jeda berikut ini Anda bisa bertanya langsung kepada beliau ataupun yang anda ingin bertanya melalui pesan singkat, insya Allah kami akan bacakan. Wabil wabil الحق نزل وما أرسلنا Radio Roja 756 kHz للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم راديو دعوة أهل السنة والجماعة والجماعة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون راديو روجا 756 كيلو هز للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم راديو دعوة أهل السنة والجماعة والجماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah para pendengar semua telah kita simak bersama satu kajian ilmiah yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Abdurrahman Mahfud Umri LC Hafidullah Ta'ala. Dan selanjutnya kami akan buka sesi soal jawab untuk Anda semua yang ingin memperluas materi yang telah disampaikan oleh beliau ataupun Anda yang ingin bertanya lebih dalam lagi tentang pembahasan ini. Untuk yang pertama Ustaz, kita angkat dari pesan singkat terlebih dahulu Ustaz. Iya, baik. Nah. Nah. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di keadaan saat ini, begitu banyak sekali fitnah subhat, lebih-lebih fitnah syahwat. Lalu bagaimanakah bagi kami yang seorang pemuda yang belum menikah? Karena di mana-mana kami menemukan begitu banyak sarana-sarana syahwat seperti majalah, televisi, eh, dan juga yang lainnya bahkan ketika di angkot, angkutan umum dan lain sebagainya Lalu bagaimanakah yang terbaik kami lakukan? Apakah kami hanya berdiam saja dalam rumah atau dan tidak berinteraksi ataukah kami melakukan aktivitas eh, dan bagaimanakah caranya? Mohon nasihatnya Ustaz, silakan Ustaz. Iya. Memang kita tidak bisa pungkiri bahwa di mana-mana yang namanya syahwat di mana syahwat ini memang tidak terbatas kepada adanya wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang sehingga bisa menggoda iman seseorang ya maka tentunya tidak ada jalan lain kembali kepada agama Allah kemudian bagi pemuda sudah diberikan jalan keluar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya masyarus syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu al farji faman lam yastati' fa alayhi fa innahu lahu wija' Wahai para pemuda yang mampu untuk menikah, al-ba'ah yaitu al-qudra al jima', kemampuan untuk berhubungan atau al-qudra 'ala suknah, kemampuan memiliki uh, apa namanya menyediakan tempat baik itu membeli atau hanya sekedar mengontrak ya tidak menunggu harus membeli barang siapa yang mampu untuk itu silakan menikahlah ya jangan menunggu punya mobil jangan menunggu punya rumah jangan menunggu punya ini dan itu Barang siapa yang sudah punya kemampuan segera menikah. Ya, karena itu bisa menjaga pandangan dan bisa menjaga kemaluannya. Dan bersama yang tidak mampu, jalan keluarnya adalah berpuasa. Karena puasa adalah merupakan perisai. Ya, tentunya kalau kita memiliki aktivitas di luar dan tidak mungkin kecuali berhadapan dengan itu, maka lakukan yang seminimal mungkin menimbulkan, mafsadah. Ya, apabila ada apa namanya berapa banyak mafsadah yang ada maka ambillah yang paling ringan. ida tazahamatil mafasid yuqaddamul adna minal mafasid. Apabila ada mafsadah begini rusak, begini rusak dan harus dihadapi maka ambil yang paling ringan. Dan setiap orang lebih tahu keadaannya. Kullu hadin adra nafsi Setiap orang tahu dengan keadaan dirinya. Mana yang lebih manfaat bagi dia, baginya dan mana yang merusak. Tapi tentunya ya jangan sampai meninggalkan majelis-majelis ilmu, jangan sampai meninggalkan kewajiban-kewajiban. Tidak hanya kewajiban, jangan remehkan kebaikan sekecil apapun. Meskipun harus bertemu dengan saudara dengan wajah yang tersenyum, karena itu akan membantu dan menjaga keimanan kita. Karena al-iman yazidu wa yankus, yazidu bita'a wa yankus bil maksiyah. Iman bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan beban maksiat. Sebesar apa ketaatan, sebesar itu pula yang bertambah keimanan kita. Sebesar apa perbuatan maksiat yang dilakukan, sebesar itu pula berkurangnya keimanan. Maka haruslah adanya cari adanya keseimbangan-keseimbangan yang paling insya Allah bermanfaat selalu datang ke majelis ilmu datang kepada orang-orang yang baik, orang yang soleh, orang-orang yang berilmu untuk selalu minta nasihat padanya Iya, Ahmad. Nah, Ustaz, terima kasih atas jawaban yang antum berikan, Ustaz. Dan selanjutnya kami angkat kembali pertanyaan kedua Ustaz dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz menyambung dari apa yang telah Antum jelaskan tadi dari pertanyaan pertama. Usia anak sudah 23 tahun dan insya Allah anak akan merencanakan dan sudah siap untuk menikah karena dorongan sahwat yang sangat bergejolak dan hal itu dilakukan untuk menghindari zina tapi kenyataannya orang tua belum mengizinkan karena anak masih dibutuhkan untuk membantu membiayai adik anak yang masih sekolah yang jumlahnya ada tiga orang. Lalu bagaimanakah solusinya yang terbaik Ustaz dari Ibnu Muhammad? Silakan Ustaz. Iya. Iya, tentunya uh, apa namanya kepada yang bertanya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan ya. Dan jangan khawatir karena di antara orang yang akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala ada orang yang mau menjaga kehormatannya. Ya, iyakunu fuqara yughnihumullah. Kalau mereka terus miskin, Allah akan membuat kaya mereka. Jangan khawatir, ya. Namun tentunya ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridha Allah berada pada kedua orang tua dan mukanya juga demikian. Maka dalam hal ini adanya dua maslahah dan juga dua mafsadah. Dua maslahah, itu orang tua maslahah, antum menikah juga maslahah. Ya. Kemudian antum menahan diri mafsadah, durhaka pada orang tua apa? Me, me, durhaka pada orang tua juga mafsadah. Maka jalannya adalah pertama, doa kepada Allah SWT. Jangan apapun jangan sampai kita lupakan dengan yang namanya doa. Ya, jangan remehkan doa kita hanya punya kata satu yang paling yang paling kita andalkan itu doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa minta kepada Allah ya diberikan kekuatan untuk bisa menikah dan meluluhkan hati ibu ya dan pendekatan yang baik kepada ibu kita dan jangan sampai kita durhaka kepada kedua orang tua gara-gara orang tua masih belum menyetujui untuk itu seandainya orang tua masih memaksa kita untuk menundanya dan kita tidak mampu, maka berpuasalah dan bersabarlah. Ya, bersabarlah. Kemudian jangan putus asa untuk selalu mendekati orang tua, memberikan keyakinan bahwa Allah akan menolong orang-orang yang menjaga kehormatannya. Demikian Allah. Nah, Ustaz. Sekali lagi terima kasih atas jawaban yang antum berikan Ustaz dan selanjutnya Ustaz kami akan angkat dari pendengar kita untuk yang pertama Ustaz dengan Umu Safi'i di Bekasi. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Umu. Uh, mau bertanya nih eh, bagaimana hukum harta seseorang yang mampu tetapi melakukan sesembahan di rumahnya. Eh, dia orang tersebut suka memberi santunan kepada anak yatim piatu. Terus eh, apa anak dan suami berdosa apabila tidak memenuhi undangan tersebut? Iya, cukup umum. Ah, iya. bagaimana pahala orang tersebut Ustaz? Sukron, terima kasih. Ini maksudnya bagaimana Bu? Maaf, ya. Harus ada kejelasan sesembahan di sini maksudnya gimana? Uh, eh, dia melakukan kemusyrikan Ustaz karena setahun sekali alat-alat yang digunakan orang tersebut dicuci Ustaz. Oh baik, iya. Okay. Ya. Syukron Ustaz ya. Iya. Hmm. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Iya, jadi di dalam melihat kemungkaran jangan sampai ada kerancuan. Man man ra'a minkum mungkaron barang siapa? di antara kalian melihat kemungkaran harus jelas-jelas bahwa itu mungkar ya jangan sampai perbuat uh, suatu hal yang bid'ah dikatakan kesyirikan ya suatu hal yang ini dikatakan bid'ah kita harus benar-benar jelas ya sehingga hukumnya jelas al hukmu ala syai' far'un an tasawwurih bahwa menghukumi suatu perkara bagian dari bagaimana dia cara pandangnya nah kalau memang ya kita uh, tahu bahwa ada tetangga atau apa yang melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan agama, kemudian kita diundang, misalkan makan, ya uh, disebutkan oleh Ibn Rajab Al-Hambali dalam Jami'ul Ulum wal Hikam satu asar ya dan asar ini sahih disebutkan juga oleh Syuaib Al-Arnaud ya uh, bahwa Ibn Abbas berfatwa kalau misalkan kita diundang makan oleh tetangga yang kita tahu hasilnya dari hasil riba, maka beliau fatwa beliau di situ ya ah, beliau membolehkannya. Allahu a'lam bisawab. Ya. Dan itu asarnya sahih. Ya. Kalau memang itu diundang untuk makan dan di acara itu tidak ada acara maksiat. Ya, Allahu a'lam bisawab. Tapi kalau ada acara maksiat, maka kita tidak boleh datang kepadanya. Ya, meskipun itu undangan, undangan pengantin, di mana undangan itu harus datang. Namun kalau ada cara maksiatnya tidak boleh kita datang kepadanya. Demikian, Nah, Ustaz. Baik, Ustaz, kita akan angkat kembali pertanyaan kedua dengan Umu Lina di Depok. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, ini Ustaz, saya mau tanya, uh, bagaimana sikap kita sebagai seorang Muslim ketika melihat uh, orang yang di luar agama Islam itu mengalami musibah, um, ada yang sakit atau kemudian meninggal, apakah kita boleh membantu mereka atau ya melayat atau yang sakit kita tengok gitu atau kalau butuh dana kita bantu gitu bisa nggak itu boleh nggak menurut hukum syariatnya gimana itu Ustaz? Iya cukup Molina. Iya cukup. Iya ya, makasih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya pertanyaan yang baik di mana ini sering terjadi ya kalau kita lihat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka yu'minu wal yomil akhir yukrim jarahu. siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Dan di sini tetangga itu ya tidak milih apa itu Islam atau tidak. Bagaimana keterangan Ibn Rajab juga dalam kitab Umur Hikam. Kalau tetangga itu Muslim, punya dan punya hubungan keluarga dengan kita, haknya ada tiga hak sebagai Muslim, hak sebagai orang yang memiliki kerabat dan hak sebagai tetangga. Kalau nggak punya hubungan kerabat, dia muslim, punya hak muslim dan hak tetangga. Kalau tidak kerabat, bukan muslim, punya hak sebagai tetangga. Nah, oleh karena itu, Nabi juga pernah menyuruh Abdullah bin Umar ketika menyembelih sesuatu, ya, agar kata beliau beri itu Yahudi dahulu. Demikian, ya, orang apa namanya ahal Islam. Kemudian bagaimana ketika sakit, ya, Allah alam, ya, dalam Ahkamul Jenais uh, eh, Al-Bani membawakan sebuah hadis yang sahih bahwa Nabi pernah menjenguk yaitu uh, seorang Yahudi yang sakit ya meskipun situ diberikan catatan ya dalam rangka mengajak kepada agama demikian juga Nabi menjenguk kepada pamannya Abu Thalib yaitu mengajak kepada agama dan dalam hal ini ulama berbeda pendapat ya mentakziah menjenguk orang yang mati di luar Islam. Namun kalau melihat dalil yang ada, Ali bin Abi Thalib itu disuruh oleh Nabi SAW untuk mengurusi mayit bapaknya yaitu Abu Thalib sampai dikuburkan. Maka dengan dalil ini ya Allah alam bisawab ya adanya pendapat membolehkannya yaitu mengunjungi orang yang meninggal itu. Namun tentunya kita lihat apakah di situ ada acara ritual-ritual keagamaan. Kalau ada ritual keagamaan kita mengikutinya, maka itu tidak dibenarkan. Ya, adapun memberikan bantuan sekedar bantuan karena memang punya hubungan uh, dekat atau dan lain sebagainya, partner bisnis atau lain sebagainya, maka ya tidak ada masalah dalam masalah seperti itu ya karena hubungan sesama manusia. Allahu a'lam bishawab. Namun perwalian ya hati tetap tidak bisa hati tetap harus borok, harus berlepas diri. Karena uh, al-wala wal borok ya uh, kepada uh, orang di luar Islam adalah mutlak. Demikian Umar. Nah, Ustaz. Baik Ustaz, selanjutnya kami angkat kembali pertanyaan dari pendengar kita di Tambun dengan Pak Sekutaman. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Nah, begini Ustaz, uh, anak kan kalau sholat subuh di masjid itu kan uh, apa masalah ini apa kunut subuh ya ya apakah kita harus mengangkat tangan apabila imam mengadakan kunut subuh ya iya ya. Itu aja Ustaz. Ustaz ha. Ya, cukup Pak. Cukup. Ya. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, yang pasti pertama jangan sampai tidak mau sholat berjamaah karena di situ ada kunut subuh. Ya. Adapun kunut subuh <clears throat> maka di sini ulama berbeda pendapat dalam masalah derajat hadisnya dan yang roji adalah hadisnya doa dhaif. Ya. Dan doa yang dibaca, Allah mahdini fi man hadait wa'afini fi man afait, tawalani fi man tawallait, wa barik fi ma Itu adalah doa kunut yang dibaca waktu sholat witir sebagaimana hadis yang sahih. Ya. Kemudian <clears throat> dalam hal ini ya uh, ulama juga berbeda pendapat kalau orang sholat di belakang orang yang kunut di waktu sholat subuh. Seperti Syekh Muhammad bin Sulaiman mengatakan bolehnya mengangkat tangan, pun yang lain tidak, ya. Karena berdasarkan hadis innama ju'ila al-imam liyutamma bihi fa idza kabara fatabiru wa idza qara fansitu fansitu imam dijadikan untuk diikuti ketika imam takbir maka bertakbirlah ketika imam membaca maka diamlah sehingga sebagian mereka e, mengatakan bolehnya itu namun sebagian mengatakan tidak nah dan yang yang lebih ini adalah kita tidak membiasakan karena itu memang hadisnya dhaif ya kemudian yang dibaca pun juga seharusnya itu adalah doa-doa yang dibaca ketika kunut witir ya maka <clears throat> kembali kalau dalam hal ini Allah alam bisawab ya kembali kepada maslahah dan mafsadahnya barangkali kalau misalkan kita berada di tengah masyarakat yang semuanya begitu dan kalau kita tidak mengatakan menimbulkan fitnah ya maka mungkin pendapatnya yang dikatakan oleh Syekh Muhammad tadi ya bisa dijadikan sebagai sandaran ya dengan dalil bahwa imam dijadikan untuk diikuti. Ya. Kemudian kita dengan keyakinan bukan karena untuk kun subuh, karena kunut di mana saja Nabi SAW kunut. Demikian. Nah, Ustaz. Allah alam ya. Nah, Terima kasih Ustaz atas jawaban yang untuk berikan dan selanjutnya Ustaz kami angkat kembali dari pendengar kita dengan Pak suhandi di Bekasi. Halo. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Begini Pak Ustaz, saya mau tanya uh, pemaham ahli sunnah wal jamaah kan barang siapa yang mempunyai iman walaupun sedikit tidak akan kekal di neraka kan itu ya. Iya. Uh, ukuran iman yang sedikit itu seperti apa? Itu aja saya kira. Assalamualaikum ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Uh, memang dalam sebuah hadis disebutkan dan akidah sunnah bahwa orang yang mati dalam keadaan apa namanya beriman ya itu seandainya masuk neraka tidak kekal ya ahlu tauhid tidak akan kekal dalam neraka dan akidah ahlu sunnah orang yang mati dalam keadaan bertauhid itu berada di dalam kehendak Allah ya Inna Allah la yafir al bihi wa batu naga di kalimah yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah dan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendaki. Ya, kalau Allah menghendaki masuk surga maka tidak ada siksa. Sebagaimana sabda Nabi Allah berfirman, "Ya bani Adam, lau ataitani bi kurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka bi kurabiha maghfiratan." Wahai anak Adam, kalau kau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi dan kau mati tidak menyekutukanku, maka aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula. Ya, namun juga dalam yang lain katakan, ya yakhruju minan nari mangkana fi qalbihi misqalu dzarratin iman. Akan keluar dari api neraka ya orang-orang yang masih ada keimanannya meskipun seberat biji dzarrah dalam hatinya. Apa itu? Ya, maka ini barangkali uh, bisa diberikan penjelasan pada sabda Nabi SAW ya ya yadrusul Islam kama yadrusu wasustau Islam akan habis akan hilang sebagaimana hilangnya uh, apa namanya uh, yang ada di baju yaitu bunga-bunga yang ada di baju uh, bordir yang ada di baju seperti itu hatta nadri masya wala sholat wala nusuk wala sodakoh sehingga tidak ada tidak dikenal yaitu apa itu puasa sholat ya, nusuk ya, sedekah ya. kemudian wal wala yusri ala kitabillah azza wajal fi lailah fala yabqa fil minhu ayah dan akan pergi ya kitabullah dalam satu malam yang tidak tersisa di atas permukaan bumi satu ayat. nas dan akan ada sebagian manusia yaitu asyai al kabir al ajbur ajus orang tua ya yang sudah tua yakulun adrakna aba'ana ala hadir kalimah la ilaha illallah. Mereka mengatakan yaitu kami mendapatkan bapak-bapak kami di atas kalimat la ilaha illallah fanahna quluha dan kami mengucapkannya. Ya. Kemudian Solah bin Zufar mengatakan kepada Zaifah, Ratuni anhum la ilaha illallah." Tidak akan menyelamatkan mereka, tidak akan ada manfaatnya bagi mereka kalimat la ilaha illallah. Wahum la idrurah ma shalah wa la wa la nusuk wa la Sementara mereka tidak mengenal sholat, puasa, ya nusuk yaitu di sini nusuk, sembelih atau sedekah. Kemudian Hudzaifah berpaling. Kemudian orang tersebut yaitu Salah bin Zufar ini mengulangi sampai tiga kali. Dan Hudaifah pun juga setiap ngomong begitu dia berpaling tiga kali. Lalu mengatakan pada yang ketiga dia berkata kepada ya Salah tunjihi minan nar salah Hai Salah akan menamatkan mereka kalimat la ilaha illallah la ilaha illallah ya dari neraka sampai tiga kali beliau katakan. Jadi kalau mereka masih mengatakan la ilaha illallah maka tidak akan kekal dan neraka. Itulah ya barangkali uh, tafsir penjelasan dari kadar keimanan yang dimaksud Allah wa'alam. Nah, Ustaz. Baik, Ustaz, kembali kami angkat pertanyaan berikutnya dengan pendengar kita di daerah Cikarang. Halo. Halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Pak? Saya mau tanya, Pak. Iya, silakan, Pak. Hmm, ini Imam kalau membaca itu pas tayangan akhir itu cepat banget. Apa kita ngikutin Imam kalau salam atau kita baca atau karena Uh, mohon, mohon maaf Pak diulang kembali karena suara yang terputus-putus mungkin Bapak bisa pindah uh, areanya. Ya imam kalau bacaan saat hari itu membaca cepat banget ada yang banget ya, ya kita ada kita belum kelar bacanya itu udah udah ya udah udah nggak sempat baca itu kadang waktunya itu gimana tuh apa kita nerusin bacaan atau gimana Iya. Iya. paham ya. Iya, silakan. Iya, terima kasih Pak ya. Iya. Iya. Iya. Ya, paham ya. Iya, silakan mas. Jadi, ya maksudnya kalau imam bacaannya cepat barangkali ya, kemudian hmm. dia belum sampai selesai bacaan, apakah kita meneruskan bacaan atau mengikuti imam ya. Hmm. Ya, ini imam cepat cepat dan lambatnya kan relatif. Yang yang yang penting warab silil Quran tartila, bacalah Quran dengan tartil. Maka kita ikuti imam ya nggak nunggu misalkan kita baca Al-Fatihah nggak selesai, kemudian imam sudah ruku, ya jangan kita menunggu imam ya kita selesai sampai bacaan kita, tapi ikuti imam, ya. fakat biru fakat biru kalau imam takbir maka kemudian bertakbirlah biru fa di sini yaitu uh, fa ditakib yaitu bersegera ya segera kemudian ya maka itu kita nggak perlu ikuti bacaan uh, nerusin bacaan kita tapi ikuti imam. Namun kalau ada imam yang apa namanya tidak tumak ninah maka kita tidak tidak boleh sholat dengan imam yang tidak tumak ninah karena tumak ninah itu termasuk rukun sholat ya bagaimana kalau kita menghadapi itu ya maka uh, kita boleh sholat sendiri ya kalau memang imam tidak tumak nina atau dia ada hal-hal yang sekiranya imam itu batal demikian Allah alam Nah set. Baik, Ustaz, kita akan kembali pertanyaan dari pendengar kita dengan Umu Rehan yang ada di Bekasi, Ustaz. Halo. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ini Ustaz, ya. Saya mau bertanya, sempat yang beredar di bulan Saban ini Ustaz, banyak pengajian mengadakan tahrif Ramadan Ustaz. Yang saya mau tanyakan, ah, apa hukumnya mengadakan tahrif Ramadan dan bagaimana tuntunan Rasul dalam dalam menyambut bulan Ramadan itu? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Uh, dalam fatwa Al-Imam Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu taala, beliau katakan ya, yang kita kenal dengan Syekh bin Baz rahimahullah, beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW tidak mengadakan acara-acara khusus dalam menyambut bulan Ramadan. Kecuali hendaklah kata beliau seorang muslim berbahagia menyambut bulan Ramadan kemudian banyak bertobat kepada Allah dan Rasulullah tidak melakukan sesuatu kecuali mengajarkan bagaimana yaitu sifat siam, sifatu siamin Nabi, sifat saumin Nabi Shallallahu alaihi wasallam, bagaimana cara puasa Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka kita menyambutnya adalah kita mempelajari bagaimana cara puasa karena memang sudah sebulan, setahun penuh sudah kita tinggalkan barangkali itu lupa. kita kita jadikan pembaruan untuk apa namanya mempelajari bagaimana puasa Nabi SAW karena al ilmu qabla al qawli wal amal sebagaimana perkataan al Imam al Bukhari ilmu itu sebelum kita uh, ngomong sebelum kita berbicara dan sebelum kita berbuat melakukan sesuatu tidak ada acara tertentu oh, dengan perlombaan ini, mengadakan begitu, tidak ada. Ya, kecuali kata beliau adalah hendaknya kita bersyukur kepada Allah dan banyak bertobat, senang menyambut bulan Ramadan karena nanti akan banyak apa namanya peluang-peluang bagi kita untuk berubah kebaikan dan Nabi SAW mengajarkan para sahabat tentang ilmu bagaimana berpuasa. Demikian Allah alam. Nah, Ustaz. Mungkin pertanyaan dari Umur yang merupakan pertanyaan terakhir ya, di kesempatan sore hari ini Ustaz. Nah, ya, hmm, ya. Dan sebagai akhir dari perjumpaan ada yang bisa Anda sampaikan untuk para pendengar Ustaz dipersilakan. Ya. Kepada kita semua hendaklah kita banyak berdoa kepada Allah diberikan as sabab istiqamah di atas al-haq dengan banyaknya subhat dan syahwat yang mengelilingi kita dari berbagai macam penjuru. Kemudian jangan sampai kita malas untuk talabul ilmi, menuntut ilmu yang diambil dari orang-orang yang lurus akidahnya, orang-orang yang lurus manhajnya, orang-orang yang baik akhlaknya. Kemudian kita istiqomah mohon kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga ilmu itu menjadi ilmu yang bermanfaat dengan diamalkan ikhlas dan sesuai dengan apa yang dituntunkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan di akhirnya kita senantiasa harus khauf dan roja mengharap dan takut tahu takut dan mengharap kepada Allah atas ibadah yang kita lakukan takut dia terima dan kita tetap berharap Semoga Allah menerima semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.